Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya <clears throat> rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran mengenai adab bertutur kata dan berbicara dari buku ada Adabut khatib karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang pentingnya bahasa Arab, tepatnya itu bahasa Arab yang disebut dengan bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab resmi. <clears throat> ya, uh, masih tentang al-fusha wal amiyah, bahasa fusha dan bahasa amiyah atau bahasa pasaran. Ya, maka uh, di sini ya, penulis dalam hal ini adalah kutipan satu makalah dari seorang ahli bahasa. Ya. Beliau mengatakan bahasanya beliau jumpai sejumlah tentara-tentara dakwah itu para dai lebih memilih menggunakan bahasa amiyah dan menjadikannya sebagai sarana dalam ceramah dan pengajian dan itu satu hal yang dinilai sebagai kesalahan besar karena dua alasan. Yang pertama bahasanya ajaan untuk menggunakan bahasa amiyah di bidang keilmuan dan pengajaran Ya, itu tarji ila bidayati asril ihtilal itu dimulai di masa penjajahan penjajahan orang-orang Eropa di negeri-negeri Arab <clears throat> kana adu'atu al-awalun dan orang yang melakukan propaganda ya, doa di sini maksudnya propaganda orang melakukan propaganda dan ajaan untuk menggunakan bahasa amiyah di awal-awalnya fi biladina di negeri-negeri Arab adalah min ahli ra'i wal fikri adalah orang-orang yang cendekiawan ahli ra'i wal fikri mereka adalah orang-orang yang cendekiawan alati istakdamathum kuwa yang didatangkan oleh ye, kekuatan penjajah ye, didatangkan oleh pihak penjajah untuk menjadi penasehat mustasyarin Firarsi untuk menanamkan kaedah-kaedah penjajahan pemikiran dan budaya. Inilah penjajahan yang akan kekal dilakukan oleh mereka para penjajah setelah hilangnya penjajahan politik dan militer. Askari militer. Maka e, yang mempropagandakan bahasa Amiyah di negeri-negeri Arab itu adalah para cendekiawan-cendekiawan yang memang didatangkan khusus hasil didikan para penjajah Eropa yang ya, didatangkan untuk menyebarluaskan pemikiran tujuannya adalah supaya meskipun penjajah itu telah hengkang secara politik dan militer mereka tetap bisa menjajah secara pemikiran dan budaya. Dan demikianlah keadaan penjajahan ya, baik di negeri Arab ataupun negeri Timur yang lain, negeri-negeri Islam yang realitanya menunjukkan bahasanya ya, yang terjadi hilangnya penjajahan militer, namun ya, penjajahan pemikiran, penjajahan budaya itu masih demikian masif terjadi <clears throat> dan awet, maka meskipun penjajahnya pergi, namun ya, keterkaguman pada orang luar negeri, terkaguman pada orang barat, merasa minder, ya, dan anehnya kemudian ketika orang Indonesia misalnya di negeri penjajah malah bangga kemudian pakai foto ya, berfoto dengan pakaian khas Belanda nah itu malah bangga nah, kayak keren ya ini mereka wisata ke Belanda itu malah uh, ya, datangi ada ya, ini beberapa tempat ya ada foto kenangan pakai bahasa eh, pakai pakaian resmi orang Belanda itu dianggap sebagai satu hal yang keren ya, pada itu penjajahnya ya, satu hal yang sangat aneh luar biasa karena minder dan merasa ya, orang Barat orang Eropa itu top hebat <clears throat> dan dan itu penjajahan tersebut tetap berlangsung di dunia intelektual ya, tulisan itu dianggap ilmiah kalau referensinya orang barat ya. kalau referensinya bukan orang barat ya, maka itu dianggap ecek-ecek itu dianggap jelek nah, ini penjajahan di dunia akademik ya. ini penjajahan di dunia akademik <clears throat> ya, kalau kemudian metode penelitian harus dari orang barat ya, orang Eropa dari penjajah kalau bukan dari penjajah ya, maka itu bikin teori sendiri tidak boleh ya, atau ya, harus kemudian maka harus uh, referensinya penjajah referensinya penjajah ini penjajahan di di dunia metodologi penelitian itu penjajahan di dunia akademik <clears throat> dan itu yang awet meskipun penjajahan militer sudah tidak ada wa makna wa sehingga makna hal ini bahasanya berbicara dengan bahasa amiyah di bidang-bidang yang serius adalah ya, servis yang luar biasa untuk kekuatan atau pihak penjajahan. Dan ini berarti melaksanakan khutat, melaksanakan ya, ya rencana mereka atau strategi mereka dan mewujudkan erat tujuan mereka dan mengantarkan mereka kepada ma'aribihim, keinginan mereka, wa'adafim dan target mereka. Al-Ba'idah yang jauh, yaitu target untuk istimrar, terus menerus, saitarah menguasai negeri jajahannya. Wa di nufus, nufud, dan kepanjangan dari pengaruh para penjajah. Kemudian kesalahan yang kedua kata penulis bahasanya berbicara dengan bahasa Arab amiyah di dunia Arab itu yu'ad ya terutama dilakukan oleh para dai ya, yu'adi itu menyebabkan ada dua hasil yang berbahaya. Tu'athiran yang keduanya mempengaruhi bangunan ya, bangunan kebudayaan umat Takfiron sayian dengan pengaruh yang jelek dan tidak terpuji. Dampak jelek yang pertama adalah terlantarnya ya, warisan. Terlantarnya ya, buku-buku ya, karya para ulama terdahulu. Yang itu dengan bahasa Arab standar, bahasa Arab resmi, bahasa Arab fusha. Wasdira'uhu dan diremehkan oleh orang-orang awam dan oleh publik. Ityasiru hina idin karena warisan intelektual para ulama terdahulu itu pada saat itu pada saat publik e, cuma tahu bahasa Arab Amiyah maka warisan intelektual e, para ulama terdahulu cuma menjadi rukaman, tumpuan. Ya, tumpuan kertas minal mu'ammiyat atau mu'ammayat dan ya, dari kata-kata amya artinya buta dan maksud maksudnya tidak bisa dibaca. Tumpuan kertas yang tidak bisa dibaca. Watolasim karena isinya cuma kode-kode saja. Kode-kode yang tidak diketahui apa artinya. Yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya, lebih-lebih lagi memahaminya dan mengerti mafiha isinya. Dan jika ini terjadi, maka dalam hal ini mafihi isinya dampaknya ita'afi saksiyah. Ya, melemahkan kepribadian secara umum bagi ya, dalam umat dalam hal ini umat Arab, ya, bangsa Arab dan mendorongnya secara kuat ya, ila munhadarat tabaiyah. Ya, ya, munhadarat artinya tempat yang menurun yaitu artinya kerendahan tabaiyah karena e, kegemaran untuk cuma menjadi pengikut saja yaitu mengekor barat yang ini ujungnya adalah inhimak inmihak kehancuran kehancuran kepribadian kemudian dampak yang kedua adalah tidak faham Al-Quran dan ini lebih berbahaya wa afdah dan lebih berat ma yu'addi ilaihi apa yang jadi dampak dari berbicara dengan bahasa amiyah. Walakin kaum la ya'lamun akan tapi banyak orang tidak menyadarinya. Ya, maka ketika para dai itu malah menyebar luaskan bahasa amiyah ya, di kalangan ketika mereka ceramah maka ada dua dampak yaitu warisan intelektual para ulama terdahulu itu terlantar tidak ada yang bisa membaca. Dan yang kedua, ya, ini ya, membawa dan menggiring orang-orang awam dalam ini orang-orang awam orang Arab untuk tidak faham Al-Quran. Karena merenungkan Al-Quran dan memahaminya faridotun ammah adalah kewajiban yang bersifat umum Jadi kewajiban semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin punya kewajiban faham isi Al-Quran. Namun kewajiban pahamnya ini kulun biqadri mayastati. Masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya. Tentu kemampuan memahami ulama terhadap teks Al-Qur'an tentu berbeda dengan ya, pemahaman ya, orang yang bukan terpelajar. Muslim biasa yang bukan terpelajar. Dia faham globalnya. Oh, ada Adapun sisi-sisi yang ya, jelimet kata orang Jawa, ya, tidak faham, wajar. Nah, masing-masing punya kewajiban untuk faham Al-Quran. Semua Muslim, semua Muslim ya, punya kewajiban untuk faham Al-Quran. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan kemampuan minimal untuk bisa faham Al-Quran, tahu bahasa Arab fusha. Ya, maka dia akan bisa menangkap isi Al-Quran secara global. Walaya tahakkuk hada, hada tadabbur. Dan kewajiban untuk tadabbur atau merenungkan Al-Quran ini tidak akan terpenuhi tanpa tahu bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Maka ini harus hanya bisa terwujud kalau orang itu belajar bahasa Arab Fusha. Yaitu yang ilmunya adalah ilmu nahu dan sorof. Nah, belajar, uh, eh, belajar bahasa Arab yang wajib di, di yang wajib dijalani itu sampai batas mana? Ilal hadilla diyuati yu'ati ila fahmi wa yu'ainu alaihi. Orang belajar bahasa Arab, setiap muslim dituntut untuk belajar bahasa Arab. Namun tidak semua harus jadi pakar nahwu. Ya. Kan? ya yang menjadi batas yang diperlukan yang menjadi kebutuhan setiap muslim adalah sampai batas yang yu'addi ila menyebabkan dia bisa paham. Ketika dia baca ya, teks Al-Quran. Wa yu'ainu alaihi dan membantu dia untuk faham apa yang dibaca. Ini yang menjadi kebutuhan bersama setiap muslim. Setiap muslim memiliki kebutuhan untuk belajar bahasa Arab. Maka semua muslim perlu belajar bahasa Arab. Namun tidak semua muslim harus jadi ulama nahwu, ulama sorof. Dan setiap muslim punya kebutuhan untuk belajar bahasa Arab. Batas wajib minimal bahasa Arab yang perlu dimiliki oleh setiap muslim, apa batasnya? Itu batasannya bahasa Arab yang dengan itu ketika dia membaca teks Al-Quran, dia ngerti ini ngomongkan apa. Ini membicarakan apa. Apa pesan pokok yang menjadi kandungan teks ayat Al-Quran yang dibaca. Itu ya, kadar bahasa Arab yang wajib ya, dan menjadi kebutuhan dan menjadi kewajiban setiap muslim. Agar bisa melaksanakan perintah Allah, ya, merenungkan Al-Quran dan memahami dan mengerti Al-Quran. Wa hadisin bil amiyah. Dan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab pasaran atau amiyah itu mengkunci rapat-rapat jendela-jendela agar orang bisa berbahasa pusat atau minimal menyempitkan jalannya sesuai dengan kadar apa yang dia buka untuk yang lain dan melapangkan di hadapan yang lain yaitu di hadapan amiyah ketika amiyahnya dia perluas maka fushahnya berarti dia persempit. Inilah sejak kita dalam eh, fihajatin diniyah, secara agama kita punya kebutuhan. Dan untuk orang Arab secara budaya punya kebutuhan untuk berkomitmen dengan bahasa Arab standar dan menyebarluaskannya. Dan menyebarkan kesadaran pentingnya bahasa Arab fusha. Baina jumu'il Arab di antara orang-orang Arab secara khusus dan di antara kaum muslimin secara umum. Kenapa demikian? Yang pertama, supaya kita mengembalikan sebagian dari persatuan kaum muslimin. Lahina anha yang tidak boleh tidak itu dibutuhkan. Persatuan yang dibutuhkan. Walau kuat dan kita tidak punya kekuatan untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin dengan berbagai macam bangsanya dan sukunya biduniha tanpa bahasa Arab fusa tanpa bahasa Arabnya Al-Quran maka ketika bahasa Arab fusa itu tersebar secara masif dan betul-betul tersebar di mana-mana maka dengan itu kita punya potensi dan punya kekuatan untuk mengembalikan sedikit dari persatuan di antara kaum muslimin yang telah dipecah belah dan dikotak-kotak oleh penjajah barat. Kemudian eh, yang kedua, pentingnya bahasa Arab Fusa lian saha fahmuna lil Islam supaya sah dan benar pemahaman kita terhadap Islam dan pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Karena itu maka wajih aku tujukan seruanku kepada saudara-saudaraku para tentara dakwah itu para dai. Tidaklah mereka memahami bahayanya masalah ini dan beratnya dampaknya. Ketika mereka komitmen menggunakan bahasa Arab Amiyah dan ngotot menggunakan bahasa Arab eh, bahasa Arab Amiyah dalam berbagai macam kajian dan pengajiannya. Karena mereka dengan tindakannya ini malah memberikan pelayanan kepada musuh-musuh mereka dan mewujudkan tujuan mereka tanpa mereka sadari. Dan dari sisi yang lain, maka para dai yang ngotot untuk menggunakan bahasa Arab amiyah ketika pengajian di masyarakat Arab, maka mereka berperan serta untuk memasang eh, pembatas dan bahkan memasang penghalang penghalang untuk menghalangi untuk faham al-wa'i yang dan sadar terhadap Al-Qur'an dan warisan intelektual Islam. Dan aku tidak menyangka ada satu dari mereka para dai dan seluruh mereka aku sangka berada dalam kebaikan. Ya, aku berkeyakinan bahasanya semua mereka tentu tidaklah mau ayakbal tidaklah menerima dan mau untuk menjadi penolong musuh-musuh Islam. Allah yu'ati wajibahu. Dan tentu para dai tidaklah ingin tidak menunaikan kewajibannya menyadar menyebarluaskan al-wa'yi. Kesadaran tentang bahasa Al-Qur'an. Karena bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab adalah jalan lurus supaya orang bisa faham Islam. Wa inilah arba'u dan sungguh aku mensucikan. Aku menganggap mustahil bidawil fadli terlalu suci dan terlalu mulia artinya mustahil. Dawil fadli minhum orang-orang yang istimewa dari mereka para dai. Aku anggap mustahil antas dahihi dakwal ifham. Mereka terkecoh dengan klaim ini dalam rangka memahamkan audien. Watakfir dan memberikan pengaruh pada audien. Yang gara-gara terkecoh akhirnya mereka tinggikan slogan bahasa Arab Amiyah bersama orang-orang yang meninggikannya. Atau ya, aku berkeyakinan satu hal yang mustahil jika seorang dai tersebut ia betari mencari atau berupaya memperluas ruang al-mukhatabah berbicara dengan bahasa Arab amia meskipun dengan ala hisab dengan menelantarkan tujuan yang mulia dan target yang luhur lil amal untuk bekerja di medan dakwah Islam walaysa minas dan bukanlah satu hal yang benar dan bukanlah jalan yang benar ayuqal ketika kita katakan bahasanya bahasa Arab Amiyah adalah satu hal yang vital dan sebuah keniscayaan untuk bisa berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Karena yang dimaksud dengan ya, berbicara sesuai dengan kadar akal, ini tidak bermakna tabadulul lurah, awi hubutul kalam, yaitu Ya, menjelekkan bahasa atau menjatuhkan kualitas pembicaraan dan menyimpang dari jalan atau dari kaedah-kaedah bahasa Arab Fusha. Namun yang dimaksud dengan berbicara sesuai dengan kadar akal, takni bermakna menjauhkan diri dari taka'adil fikrah, ide-ide yang ruwet, taka'ur filurah, dan Ya, bahasa yang susah-susah untuk dipahami. Au ta'amud atau sengaja memilih as'ab bin tarkib, susunan kalimat yang sulit dipahami. Wal gharib, ya, yang aneh-aneh, bahasa yang aneh-aneh. Ya, al-haushi min al-kalam, yang merupakan perkataan yang yang panjang lebar namun tidak dipahami. Amat junuh adapun berpihak kepada bahasa kecenderungan kepada bahasa Arab Amiyah dengan klaim memahamkan orang awam fa'ilam yakun mudaratan lil ajiz anil fusha wal qisar al ba' fi istimalihi fi istimaliha fawa iddi'aun yatlimul fusla wal awam fi waqtin ma'in Adapun klaim atau kecenderungan untuk menggunakan bahasa Arab amiyah dengan klaim memahamkan orang awam, maka ini jika bukan bahasa mudarah, bahasa basi, yang aslinya artinya adalah, yang isi sebenarnya adalah tidak mampu berbahasa Arab secara fusha. Dan kemampuan yang terbatas untuk menggunakan bahasa Arab fusha. Maka ini adalah jika bukan itu realitanya, maka ini berarti klaim yang mendolimi bahasa Arab Fusha dan orang awam di waktu yang sama. Yatlimul fusha madzali bahasa Arab fusha bi anna ghairu mafhumatin. Dengan menuduh bahasa Arab fusha itu tidak bisa dipahami. Wa wallahu innaha la mafhumah dan demi Allah bahasa Arab fusha adalah bahasa Arab yang mudah dipahami. Dan menzalim orang awam bi anam la yafhamuna. Dengan menuduh mereka tak faham dan demi Allah sunnya mereka bisa memahaminya. Wa illa faqaifa yakhshauna lil Qur'an. Jika mereka betul-betul tidak bisa faham, maka bagaimanakah mereka bisa khusuk membaca Al-Quran dan terpengaruh bibalihil mau'idah wal jamilil bayan. Dan terpengaruh ya, dengan nasihat dan ceramah yang sangat berkesan dan penjelasan yang indah. Wabaktu fatil kal kalimah ma ibtaghaitu biha ila tambihan ala irtibatil wasiq. Demikianlah apa yang saya sampaikan dan saya tidaklah mencari dari apa yang saya sampaikan kecuali tanbih mengingatkan tentang hubungan yang erat antara permasalahan bahasa Arab Fusha dan Islam dan persatuan kaum muslimin. Wa ma uritu an ukhalifakum ila ma anhu dan aku tidaklah ingin menyelisihi melanggar apa yang aku larang. Maka penulis mengatakan ketika dia gembar-gembar anti fusha ya, maka beliau mengatakan kalau dia pun menjauhi juga dalam dataran praktek beliau juga menjauhi bahasa amia in uridu ila islah mastata'tu tidaklah aku ingin kecuali memperbaiki semaksimal yang bisa aku lakukan wa mataufiki ila billah dan tidak ada taufik kecuali dengan bantuan Allah ini adalah perkataan Nabi Su'aib Ali tawakkaltu wa ilaihi unib hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada Allah aku kembali. Maka dalam perkataan Nabi Soaib ini terdapat ya, kaidah-kaidah penting bagi seorang pemberi nasihat dan seorang dai, guru ngaji dan yang lain. Yang pertama maka ya, daknya seorang pemberi nasihat itu menjadi orang yang pertama kali mengamalkan nasihatnya. Wa ma'uridu an ukhalifakum ila hakum anhu. Aku bukanlah orang yang melanggar apa yang aku larang sendiri. Maka hendaknya jadi contoh yang baik, menjadi orang yang pertama dan terdepan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian kaidah penting ya, bagi seorang yang memberikan nasihat, ya, seorang pemberi nasihat adalah in uridu ila ila ilal islaha mastata'tu. Ya, tujuan dari nasihat, tujuan dari dakwah adalah al-islah. Memperbaiki dan bukan menghancurkan. Ya, membangun dan bukan membinasakan. Membina dan bukan membinasakan. Ya, kecuali memang tidak tidak bisa di betul-betul tidak bisa dibina ya maka perlu dibinasakan. Ya. namun pada dasarnya non kaidahnya adalah membangun dan bukan merobohkan dan menghancurkan, ya, memperbaiki dan bukan merusak. Ya. Maka itu motivasi pokok seorang dai. Bagaimanakah keadaan itu berubah ke arah yang lebih baik? Yang diinginkan adalah perbaikan, bukan kerusakan. Namun kewajiban ya, seorang dai dalam berdakwah adalah mastata'tu. Ya, semaksimal kemampuan yang dimiliki. Allah tidak bebani seorang lebih dari kemampuannya maka maksimal sesuai dengan kemampuan dan tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Kemudian hendaklah seorang itu menyadari, seorang dai terutama menyadari bahwa taufik ila billah. Bahasanya taufik, hidayah taufik semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kemudian berbagai macam cara dilakukan, ya. Ya, kemudian berbagai strategi dilakukan, ya, maka itu tidak mesti ya, yang bersangkutan menerima. Karena taufik hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. alai tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Dan seorang dai tidak hanya memikirkan orang lain, namun demikian juga dia punya kewajiban untuk memikirkan dirinya. Ya, eh, alai tawakkaltu. Ya, seorang dai punya harus punya eh, tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah jalan keselamatan. Karena banyak yang merintangi, banyak yang menghadang, banyak yang ya, mencoba mengganggu dan sebagainya. Wa ilaihi hunib dan seorang dai wajib punya kesadaran semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Maka tidak hanya sibuk mikirkan orang lain, ya, namun bagaimana juga ya, dia pikirkan dirinya apa yang telah dia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadi lilin yang menerangi sekelilingnya namun hancur menghancurkan dirinya sendiri. Namun jadilah orang yang bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Ya, ini uh, tulisan panjang lebar tentang pentingnya bahasa Arab secara umum dan bahasa Arab fusha yaitu bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an secara khusus. Ya, uh, kemudian kita uh, berpindah kepada poin selanjutnya, adab selanjutnya berkenaan dengan masalah berbicara dan bertutur kata. Ya, maka adab selanjutnya berkenaan dengan berbicara dan bertutur kata kepada kawan, kepada tetangga, kepada saudara, pada orang tua dan yang lain adalah atawadu'u tawaduk dalam berbicara. Wa ada muta'ali, jangan merasa tinggi. Ya, alan nas, kepada orang lain, di hadapan orang lain, fil khitab dalam kata-kata. Ya, maka hindari ya, sombong dalam berkata-kata. Merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar, merasa orang penting dan sebagainya ketika ngobrol dengan orang lain. Menjadilah oh, orang yang ya, biasa-biasa ya, saja. Fakun mutawatian. Maka ketika Anda berbicara kepada orang lain, terutama orang-orang yang wajib untuk dihormati karena dia orang tua, karena dia guru, karena dia orang yang berjasa kepada kita, ya, maka jadilah orang yang tawadu. Khafidun lil junah. Engda bika maanas, Maka Tidaklah engkau orang yang merendahkan sayap, maksudnya tawadu, ketika anda bertutur kata bersama orang lain. Allah Ta'ala berfirman, kuliah ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai ahli kitab, mendakwai orang Nasrani dan yang lain dengan mengatakan, "Wahai ahli kitab, marilah kita kepada ya, perkataan yang adil. Ya, perkataan yang adil ya, yang menjadi titik tengah antara kami dengan Anda. Apa itu perkataan yang adil? Apa itu perkataan yang adil? Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi kalian. Demikian juga inilah yang saya ajarkan. Allah na'budu illallah Janganlah janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tinggalkan ibadah kepada makhluk. Jangan menyembah nabi. Jangan menyembah orang saleh. Wala nusyrika bihi Dan janganlah kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Semulia apapun makhluk tersebut. Meskipun dia seorang nabi, meskipun dia seorang rasul. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan janganlah sebagian kita menjadikan yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Lihat ya, teks kalimat yang Allah ajarkan untuk dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendakwai orang kafir ahli kita. Maka bukan bahasa yang ya, nyelekit, bukan bahasa yang menyakitkan. Mari kembali kepada kalimat yang adil. Kalimat yang ini diajarkan oleh semua para rasul. Tidak tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali semuanya berangkat dari kalimat ini. Beribadah kepada Allah, tinggalkan segala bentuk kemusyrikan. Jangan ada manusia yang dipertuhankan. Jika ini diterima artinya ya masuk Islam, meninggalkan trinitas, meninggalkan ya, ajaran-ajaran kemusyrikan. Kan itu penyimpangan dari ajaran Rasul yang sesungguhnya. Waqat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan perintah yang ada dalam ayat ini dengan Allah dengan Nabi menuliskan kalimat di atas dalam surat beliau kepada Herakl. Dalam suratnya Nabi e, mengutip ayat di atas. Wangdur ila kali Rasul alaihi salatu wasallam li akwamihim. Ya, lihatlah perkataan para Rasul ketika mendakwai kaumnya. Gimana cara Rasul berdakwah kepada kaumnya? Apa bahasa yang mereka pakai? Innahnu ila basyarun mithlukum. Kami ini manusia biasa semisal kalian. Dibuka dengan ini. Dibuka dengan ini. Walakinna Allah yamunnu ala mayyasha'u min ibadi. Baru kemudian disusul. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dan karunia dan keistimewaan kepada siapa saja yang Allah kendaki di antara hamba-hambanya. Maka ini tentu kalimat yang sangat bagus, susunan yang sangat tepat. Coba yang uh, kalimat yang kedua diletakkan yang di, di pertama, itu nanti uh, nilai rasanya berbeda. Kami ini adalah manusia-manusia yang Allah muliakan. Kami adalah manusia-manusia, kami adalah para utusan Allah, manusia-manusia mulia. Ini eh, meskipun kami manusia biasa, itu berbeda dengan susunan kalimat, kami ini manusia biasa semisal kalian. Tidak ada bedanya dengan kalian. Kami hidup, kami mati, kami sakit, dan seterusnya. Namun, ya, ketika manusia biasa, sama-sama manusia bukan berarti tidak ada yang istimewa. Kalau Allah kemudian menghendaki untuk mengistimewakan sebagian dengan yang lain, dengan kenabian, dengan wahyu, maka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat yang sangat-sangat indah. Ya. Kalimat yang menunjukkan ketawaduan, mengajarkan ketawaduan, ya, tidak mengajarkan kesombongan. Ya, kami ini manusia biasa, namun Allah memberikan eh, keistimewaan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Kami ini istimewa, kan? Kami ini manusia biasa namun istimewa. Dapat wahyu, dipilih Allah sebagai Rasul. Namun bahasa yang dipakai juga akan tapi Allah memberikan nikmat dan keistimewaan pada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa menyebut diri mereka. Dan di antara mereka adalah kami, kan? nggak ada kalimat demikian. Ya. Eh, dan, dan di antara mereka adalah kami, gitu kan? Uh, bisa demikian. Namun ya, cuma sampai di situ saja. Ini bahasa, ya bahasa, ya tidak ada unsur kesombongan dalam kalimat ini. Betul-betul bahasa tawadu. Wa makana lana anak tiakum sultanin. Sultan di sini maknanya mukjizat. Dan kami tidak bisa mendatangkan mukjizat ila biidnillah kecuali Allah izinkan, kecuali Allah kabulkan. Menunjukkan kalau betul-betul kami ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya otoritas untuk suka-suka mau ngasih mukjizat, menampakkan pamer mukjizat kemudian bisa pamer mukjizat. Kemudian uh, mari renungkan perkataan Yusuf alaihissalam ya. pada dua kawannya dalam penjara. Yusuf mengatakan, "Tidaklah datang kepada kalian satupun makanan yang kalian akan diberi makanan tersebut ila nabatukum wilih. kecuali aku kabarkan kepada kalian ya, kondisi akhirnya sebelum makanan tersebut datang kepada kalian. Maka nanti makanan yang datang ini, sebelum datang Yusuf sudah mengatakan demikian. Kalimat tawaduknya ada di lanjutannya ayat. Dzalikum mimma alamani rabbi. Namun itu semata-mata pengetahuan yang diberikan oleh Tuhanku. Yusuf tidak mengatakan, pintar kan aku? Ah, enggak. Huh? Nah, keren kan? Oh iya, keren kan? Tidak nah, demikian. Nabi Yusuf mengatakan, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, itu semata-mata ilmu yang ilmu dan pengetahuan yang Allah ajarkan kepada aku. Ini kalimat Tuhan. Bukan kalimat kesombongan. Tidak kemudian merendah dengan menutup-nutupi karunia Allah. Hmm. Dia ceritakan karunia Allah Subhanahu wa taala, namun ya, namun diiringi dengan kalimat yang menunjukkan ketawaduan. Fangdur maka lihatlah Yusuf alaihissalam bagaimanakah dia kembalikan ilmu yang dia bawa, yang dia miliki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahahuna dan berikut ini sejumlah dari uh, asalibul khitab ya, gaya berbahasa yang tahmilu tabi tawadu yang mengandung corak ketawaduan tabi artinya corak ya, yang memuat corak ketawaduan gaya tawadu bahkan sangat tawadu berikut ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Beliau mengatakan dalam suratnya kepada Herakal, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullah wa Rasuli. Ini satu kalimat yang menunjukkan ketawaduan. Min Muhammad Abdullah wa Rasuli. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya. Ya, dia tidak menggelar dirinya dengan gelar-gelar yang wah-wah. Nah, ya. Cuma dia nyebut nama, ya, nama, nama aslinya. Ini, ini dari Muhammad. Ini dari Muhammad. Ya, dan kata penjelas yang dia pakai untuk Muhammad siapakah yang dimaksudkan? Ya, kata yang tidak menunjukkan kesombongan. Hamba Allah dan utusannya. Ila hirqal adimirum. Ditujukan kepada hirqal orang yang dimuliakan oleh orang-orang Romawi. Maka Nabi tetap menghormati, menggunakan kalimat penghormatan kepada Hirqal ya, yang real dan tidak dusta. Ya. Dia katakan mirum. Ya, Nabi tidak mengatakan yang saya hormati, yang saya muliakan. Karena Nabi tidak memuliakan Hirqal dan ah, orang kafir tidaklah mulia. Orang kafir bukan orang yang mulia. Nah, Nabi tidak mengatakan kepada Hirkol yang kami hormati, yang kami muliakan. Dia ya, bukan orang yang mulia. Ya, namun tetap menggunakan bahasa pujian dan tidak dusta. Dia mengatakan orang yang dimuliakan oleh orang-orang Romawi. Benar kan? Orang, orang yang dimuliakan oleh orang-orang Romawi. Ya, semua orang Romawi memuliakan Hirkol sebagai kaisar. Maka lihat bagaimana berbicara dengan orang kafir. Berbicara dengan orang kafir. Orang kafir yang punya kedudukan. Ya diletakkan sesuai dengan kedudukannya tanpa ada pujian dusta. Dan tanpa ada pemuliaan kepada orang yang tidak mulia. Ya, tanpa ada pemuliaan terhadap orang yang bukan orang yang tidak mulia. Namun juga ya, bukan berarti menghina dan melecehkan. Kepada Hirqal orang yang dimuliakan oleh seluruh orang Romawi. Orang yang dimuliakan oleh seluruh orang Romawi. Memuji, menempatkan posisinya dengan posisi yang layak sebagai orang yang terhormat namun tanpa bohong yang saya hormati padahal sebenarnya tidak menghormati nah tidak bohong ya, tidak basa-basi bohong ya atau eh, kemudian memuliakan orang yang tidak mulia dalam pandangan seorang muslim namun bukan berarti kemudian mencela menghina ya. dan ini ya tentu mukadimah yang penting untuk ya, untuk kemudian mendakwahinya bagaimana orang itu mau menerima ajaan kalau dia sudah dilecehkan di awal di depan sudah dilecehkan dia orang terhormat direndahkan mana mungkin dia menerima ajaan